Selanjutnya masuk pada halaman ke-8 pada huruf da. Banyak di negara kita orang-orang yang baca dengan da seperti kata-kata dada atau duduk. Yang demikian ini termasuk kesalahan karena keluarnya dari ujung lisan dengan lain-lain. Padahal yang benar ujung lisan dengan pangkal dua buah gigi atas. Nah, sehingga diucapkan dengan da. Nah, kho da. Nah, kho da. Coba dibaca. Kho da. Sekali lagi kho da. Kho da. Nah, coba dibaca mulai. Kho da ba. Masya Allah. Kho da ja. Mm -mm. A ho ja. Ewa. Ta ja a. Masya Allah. Ta sa sa. Wasil. Ha sa ba. Mm -mm. Sa ho da. Wasil. Ba a ha. stamir Sa ba ta. Wasil. Ha ja sa. Mm -mm. Ha ja ba. Masya Allah. Da ho sa. Mm -mm. Da ta sa. stamir Ha ja da ايوه ba a sa Masya Allah sa ha ta hmm, coba hafalkan mulai a ba ta sa ja ha kho da nah